Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan bapak siapa dan di mana? Ah, dengan Samsul Hadi di Brebes. Dengan Samsul Hadi di Brebes ya. Gimana kabarnya bapak sehat ya? Alhamdulillah. Baik, silakan passwordnya bapak. alhamdulillah oh, oh, alhamdulillah Al alhamdulillah Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Silakan bapak Samsul pertanyaannya ke Bu Yaya Ya ya. Selanjutnya kita kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk via sosial media. Ada Ferry Irawan di Yogyakarta. Halo, Baik. Ya. ya, ya. Silakan kami sudah mendengarnya. Silakan Bapak Ferry, Bapak Samsul. Ya. Baik, uh, Ferry Irawan menanyakan bahwasanya Baik. bolehkah membeli macan tutul dan Halo? Ya, halo. Ya, silakan. Radionya dikecilkan dulu. Iya, mungkin uh, uh, apa namanya? Audio audio radionya dikecilin dulu, Bapak Ferry. Oh, Bapak Samsul. Kok, kok beda sih dengan yang di... Aku nih mendengarkan radio, kok beda sih? Ini lagi jawab soal yang lain. Kok nggak ya? nyambung? Oh, baik. Oh, baik, silakan. Oh, iya, iya. Baik, silakan. Pertanyaan sudah sudah nyambung dengan uh, eh, Baja TV. Silakan. Dengan Bapak siapa dan di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan Samsul Hadi di Brebes. Ya, Gimana kabarnya Bapak sehat? Alhamdulillah baik ya Pak. Ya, silakan. Silakan pertanyaannya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaannya maaf ya ini menyimpang menyimpang dari tema ya. Iya. Ya, silakan. Ya, silakan. masalah ini Pak, masalah siksa kubur ya. Apakah orang yang menafikan atau mengingkari adanya siksa kubur itu menjadi Halo? Iya, iya silakan. Kami masih masih apakah, apakah orang yang mengingkari atau menafikan adanya siksa kubur itu menjadi iya, batal keimanannya hmm. keimanannya ya. Eh, eh, apa iya. namanya? Ya, ya baik. Masih ada yang tanyakan cukup ya, Bapak Samsul ya. Baik. Iya. iya eh, sebentar belum. Ya. Ya cukup satu pertanyaan Bapak Samsul ya nanti uh, pertanyaan yang kedua nanti bisa di kesempatan yang lain. Pak. Untuk melengkapi pertanyaan soalnya ya. Pertanyaannya cuma satu, cuma ya? untuk melengkapi pertanyaan ya. Iya silakan. Uh, ini kami tanyakan oleh karena ada sebuah organisasi besar ya, hmm? namanya Hizbut Tahrir ya. Hmm? Dia mengingkari, menafikan adanya siksa kubur karena mereka berpandangan bahwa hadis-hadis yang berkenaan dengan siksa kubur itu meskipun hadisnya sohe tapi hadisnya sifatnya ahad ya, hadisnya ahad bukan mutawatir. Sedangkan untuk hal-hal yang berkenaan dengan akidah mereka hanya mau menggunakan hadis-hadis mutawatir. Apakah dengan pandangan seperti itu mereka bisa dinyatakan batal keimanannya begitu Bu ya? Iya. nah, itu aja pertanyaan dari kami ya. Iya, baik. Berkenan Bu ya, kami ucapkan Terima kasih. Iya. Jazakallahu nafi nafi'atan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Samsul Hadi di Brebes ya. Silakan. Baik, berkenaan tentang siksa kubur itu adalah sesuatu yang wajib yakini. Kita yakini dan kita imani. Adapun masalah yang dikatakan kalau betul yang dinukil daripada kelompok tersebut yang mengatakan siksa kubur tidak ada karena alasannya hadis tidak mutawatir maka ketahuilah Maksudnya dia harus meninjau kembali bahasanya. Mutawatir itu ada dua, ada mutawatir lafzi, mutawatir maknawi. Kalau mutawatir, kalau maknawi mutawatir, karena riwayat tentang hadis soheh tentang seks kubur adalah banyak dari hadis soheh, soheh, soheh. Dan kalau dikumpulkan menjadi mutawatir maknawi, ini satu. Yang kedua adalah sudah menjadi kesepakatan ijma ulama dari masa ke masa. Jadi masa ke masa, sehingga kebanyakan ulama di sini tidak menyimpulkan bahasanya yang mengingkari sikap kubur keluar dari iman. Kalaupun seandainya diperkenankan, itu adalah masuk dunia kesesatan yang luar biasa. Karena melanggar ijma. Jadi mengingkari siksa kubur adalah kurang dari iman. Karena ini apa? Dari mutawatir maknawi. Para ulama dari masa ke masa mengatakan siksa kubur adalah ada. Dari mana? Dari riwayat-riwayat. Dan kalau eh, apa namanya uh, dan juga pemahamannya dikumpulkan dari pemahaman Al-Quran tentang bagaimana alam kubur dan sebagainya. Ini sehingga mereka menyimpulkan seks kubur adalah ada dan ini menjadi suatu kawatik yang harus diimani ha? dan yang mengingkari adalah keluar dari iman karena sudah menjadi uh, maknawi mutawatir maknawi secara maknawi mutawatir. Nah, lafat hadisnya adalah soheh. Hadisnya adalah sahih tapi secara maknawi. Karena maknawi harus tahu makna mutawatir maknawi adalah disebutkan di sini, disebutkan di sini, disebutkan di sini. Tapi tidak bicara tentang khusus akan, tapi bicara tentang siksa, siksa, siksa kubur. Tapi digabungkan menjadi maknawi. Lebih dari itu sudah menjadi kesepakatan ijma ulama. Kalaupun seandainya kita uh, kita lemah, lembut sedikit, tidak mengatakan kafir, tidak keluar dari iman, tapi jelas kelompok itu sesat, keluar karena keluar dari ijma dan tidak boleh diikuti. Ya. Tidak boleh diikuti. Mungkin kita lebih lebih mungkin masih ada namanya dalam bahasa dalam bahasa akidah uh, khusnudon karena mungkin ini adalah istihad mereka mengatakan itu dengan istihad kita pun tidak langsung bisa mengatakan kafir akan tapi dalam akidah yang selama ini uh, dipelajari dalam kaum asyairah uh, adalah kafir keluar dari iman mengingkari seks kubur keluar dari iman karena ini sesuatu yang disepakati dan sudah menjadi mutawatir maknawi satu kemudian akan tapi kalau kita sedikit apa namanya anu, memperkenankan atau masalahnya terbuka sedikit masih menganggap mereka berpendapat dari hasil ijtihad mereka dengan hujah hadis itu tidak mutawatir, maka ketahuilah ini sudah keluar dari ijma, keluar daripada kesepakatan para ulama, ya. maka ini masuk dunia kefasikan atau kalau tidak kita katakan kafir, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Tapi tetap yang dikukuhkan adalah pendapat yang pertama keluar dari iman, karena siksa kubur ada. Siksa kubur adalah ada. Bahkan tentang nikmat kubur pun juga ada disebutkan dalam Al-Quran tentang nikmat kubur. Ah, bahkan riwayat yang banyak tentang nikmat kubur, maka ada juga siksa siksa kubur. Barangkali masih ingat dibahas di majelis ini juga tentang silsilah uh, alam akhir itu kita masuk bab siksa kubur dan hajj hajj kuat dan uh, kalimat yang kami hadirkan hukumnya tidak terlalu jauh dari apa yang kami sampaikan. Hanya bedanya waktu itu kita datangkan tentang hujah-hujah yang panjang lebar tentang orang yang menetapkan tentang akan adanya nikmat kubur dan adanya siksa siksa kubur. Allah alam bisawab.